السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد muslimin kaum muslimat para pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan Mu'amalat dari kitab Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di sampai kita pada bab al-waqf. Qala al-mu'allif rahimahullah babu al-waqfi huwa tahbisul asli wa tasbilul manafi'i. Syekh rahimahullah berkata bab tentang Waqaf Al-waqfu dalam bahasa Arab dari kata Al-Waqfu waqaf waqafatid dabbah aw waqafa as-sayru bima'na imtana'a 'anis sayri al-waqf berarti diam jadi dikatakan uh, eh, waqafatid dabbah hewan tunggangan diam tidak bergerak tidak melanjutkan perjalanannya artinya dia enggan untuk melanjutkan perjalanan maka ini mewakaf dan eh, munasabah antara makna lugawi dengan makna istilahi bahwasanya wakaf dalam makna syar'i di mana uh, al-mawquf atau barang yang diwakafkan, ain yang diwakafkan itu terlarang untuk dijual dan dipindahkan ke pemilikannya dan tidak boleh dihibahkan. Ini munasabah antara makna logawi dengan makna syar'i. Adapun makna syar'i sebagaimana dijelaskan oleh muallif ini mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. "In syi'ta al-asla" wa tasaddaqta biha dalam riwayat yang lain in syi'ta habbasta aslaha wa manafi'aha sehingga al mualif mengambil ini sebagai definisi dan ini sangat bagus sekali mengambil definisi sesuai dengan lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tahbisul asli wa tasbilul manafi'i Waqaf berarti secara makna syar'i tahbisu al-asli wa tasbilul manafi'i yaitu menahan al-asal barang yang diwakafkan ditahan, dihentikan untuk tidak dipindahkan kepemilikannya dan keluar kepemilikannya dari milik dia sendiri menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbilul manafi'i Sedangkan manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut dijadikan tasbil menjadi milik Allah Subhanahu wa taala dan diberikan untuk kebaikan dan diberikan untuk kebaikan seperti uh, orang yang mewakafkan rumah toko atau rumah kantor atau rumah dia sendiri yang bisa ditempatin dia dia wakafkan ya maka rumah ini berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah dan tidak boleh dijual tidak diwarisi lagi tidak bisa dihibahkan yang manfaat dari rumah ini seperti umpamanya rumahnya dikontrakan atau ruko ini atau rukan ini dikontrakan ke pihak lain seorang pedagang umpamanya hasil dari kontrakan tadi ini diberikan untuk al-mawquf alaih untuk kepada siapa akan diserahkan wakaf tersebut atau dia memiliki sawah atau kebun kebun kelapa sawit atau kebun kurma di masa Rasulullah SAW di mana hasil dari kebun tersebut yaitu buahnya diberikan untuk al-mawquf alaih kepada siapa yang dia wakafkan yang dari sini nanti akan kita jelaskan aqsamul waqfi pembagian-pembagian wakaf berdasarkan mauquf alaihi wa huwa min afdalil qurabi wa anfa'iha idza kana birrin dan wakaf merupakan kurbah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah yang afdal ibadah yang sangat mulia sekali dalil dari menetapkan tentang wakaf ini dalil-dalil dari Al-Quran kemudian dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan ijma' para ulama ijma' para ulama dalam hal ini ya. wakaf bagian dari kitab muamalat dan dia juga bagian dari kitab ibadah sebetulnya karena tasbirul manafi' di mana manfaatnya dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dibahas dalam muamalat karena di sana seorang berikrar muamalat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ini ini adalah babul wakaf ini. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bahwa Allah mengatakan kalian tidak mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan al-infaq berasal dari kata nafaqo yaitu nufuz keluar maka makna firman Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sampai kalian keluarkan dari kepemilikan kalian apa yang kalian cintai diriwayatkan oleh al imah dan lafaz nasai bahwasanya ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun adalah Abu Talhah bapak angkat dari Anas dan suami dari Al-Ghumaisa atau Ar-Rumaisa mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Rasulullah Inna Allah anzala fi kitabih yas'aluna linunfiqa ma nuhibbu fa inna ardi lillah Abu Talha mengatakan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini dan para sahabat Masya Allah Allah mensucikan mereka dan merekomendasikan tazkiyah mereka tentang hal ini mereka adalah orang-orang yang tajibu lillahi walir rasul ila zada'akum lima yuhyikum bila Allah memanggil mereka Rasulullah menyeru mereka maka mereka langsung menjawab panggilan tersebut tanpa berpikir panjang tanpa menanyakan tafsir makna ayat tersebut tanpa bertele-tele ketika mereka memahami bisaliqah dengan bahasa Arab mereka bahwa Allah mengatakan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan mengeluarkan dari kepemilikan kalian sesuatu yang paling kalian cintai Abu Talha langsung datangi Rasulullah ya Rasulullah Allah meminta dalam Al-Quran dalam kitabnya bahwa kami harus mengeluarkan apa yang kami cintai. Sesungguhnya kebunku biruha atau juga bayruha ini kebun kurma yang bagus di Madinah dan sumurnya sumur sumber air di bayruha ini ini sering digunakan oleh Rasulullah SAW mau tayyib airnya sangat bagus sekali sering Rasulullah SAW minum di sana dia mengatakan ya Rasulullah sungguhnya kebun kurma biruha tersebut adalah kebun yang paling kucintai maka sekarang aku jadikan untuk Allah maka Rasulullah SAW mengatakan ij'alha fi aqaribik jadikan ini untuk keluargamu untuk kerabatmu ya ini dalil tentang masyru'iyah wakaf kemudian juga ada sunnah Rasulullah SAW sunnah yang banyak ya, di antaranya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang juga muallif di sini menjelaskannya karena menjelaskan banyak eh, permasalahan ahkam tentang hukum-hukum tentang wakaf di mana Umar mengatakan dia mendapatkan tanah yang paling dicintai yaitu Khaybar kebun di Khaybar dia dapatkan dari rampasan perang dan dia belum pernah mendapatkan harta sebagus itu ya yeah lalu mengatakan kepada Rasulullah dan meminta Rasulullah istamiruni ya Rasulullah perintahkan aku terhadap tanahku di Khaybar tersebut untuk apa aku berikan aku jadikan untuk apa ya Rasulullah ya. maka Rasulullah mengatakan in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha kalau engkau ingin maka jadikan itu tanah tersebut engkau tahan tidak engkau miliki berarti menjadi milik Allah kemudian watasaddaqta tabiha, sedangkan manfaatnya engkau sedekahkan ya. Uh, kemudian para ulama mengatakan ma min sahabiyin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzi maqdiratin illa walahu lahu waqf tidak seorang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sesuatu harta benda melainkan mereka memiliki wakaf. Selain Abu Talhah tadi, selain Umar bin Khattab, Ibn Umar juga memiliki wakaf. Zubair juga memiliki wakaf. Kemudian uh, Abdurrahman juga memiliki wakaf. Abu Bakar memiliki wakaf. Hampir seluruh Rasulullah sahabat Rasulullah SAW di makdiratin yang memiliki kemampuan yang mereka memiliki wakaf tersebut. Dan ini adalah ibadah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakaf juga dalilnya dari sunnah Rasulullah hadis yang sering kita dengar idza mata al-abdu inqata'a amaluhu illa min salas shadaqatin jariyah bila seorang anak Adam wafat terputus amalannya dia Artinya tidak bisa beramal lagi. Kecuali tiga hal diantaranya adalah sodakah jariah. Dan sodakah jariah adalah, maksudnya adalah wakaf yang terus mengalir. Karena asalnya atau barang yang disedekahkan tersebut masih ada. Yang diambil hanyalah manfaatnya saja. Maka ini suatu hal yang sangat mulia seperti yang kita jelaskan. Wakaf dibagi oleh para ulama berdasarkan mauquf alai kepada siapa untuk apa diwakafkan dan diniatkan dibagi menjadi beberapa pembagian. Pertama, wakful khairi. Kemudian wakful ahli, kemudian wakful mushtarak, kemudian al-waqf 'ala al-waqif nafsihi muddata hayatihi. Wakful khairi wakaf untuk jalan-jalan kebaikan. Ini biasanya yang umum yang dikenal di negara kita dan dimanapun kaum muslim mengenalnya ini seperti wakaf untuk masjid wakaf untuk madrasah dan lain-lain kemudian yang kedua wakful ahli atau wakful zarri dikenal juga wakaf untuk keluarga terdekat kerabat ya dalilnya adalah hadis Abu Talhah tadi ketika dia mengatakan ya Rasulullah ini kebunku hasilnya berarti untuk Allah kata dia jadikan untuk kerabatmu ya maka hasil tersebut diberikan untuk kerabatnya boleh ini dan dianjurkan seperti juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebut beliau memberikannya kepada akribanya dan Zubair juga melakukan hal yang sama beliau mengatakan hasil dari tanahku ini adalah untuk al-mutallaqat min dzurriyyati untuk anak-anak wanitaku yang diceraikan oleh para suaminya. Ini baik. Bagus sekali. Karena kalau kita wakafkan seluruhnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anak cucu kita dan kerabat kita. Kita wakafkan untuk masjid, tapi anak saudara kita, keponakan kita, saudara kita hidup di bawah garis kemiskinan terkadang makan, terkadang tidak. Padahal masjid yang kita wakafkan tersebut terkadang hanya untuk beli lampu hiasnya Anda beli. Tidak pakai lampu hias pun masjid itu cukup. Terkadang hanya untuk memperbesar kubah, mempercantik kubah digunakan. Maka ini bagian dari mubahah dalam masjid yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian berlomba-lomba untuk mempercantik masjid. Yang Rasulullah mengatakan ini tanda-tanda hari kiamat. Padahal dia memiliki kerabat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka ini tidak bijak. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Abu Talha tadi, "Ja'alha fi aqaribik." Jadikan hasil wakaf tersebut untuk kerabat kamu. Maka ini boleh dan dianjurkan dalam syariat Islam. Dan dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atuzal qurba haqqah." Allah memerintahkan untuk memberikan apa yang paling kau cintai dalam sedekah dalam e, bantuan untuk kerabat untuk kerabat yang ada hubungan rahim dengan anda ini bentuk yang kedua wakaf zarli atau wakaf ahli maka selama dia syaratkan umpamanya untuk kerabat yang miskin selama masih ada kerabatnya yang miskin ya bila tidak maka akan ber, akan diserahkan langsung manfaatnya untuk al-maqsudus syari yaitu kebaikan Siapa saja yang miskin boleh setelah itu. Setelah dia tidak memiliki lagi. Atau mushtarak yaitu mauquf alai dia bersyirkat dia mengatakan setengahnya untuk kerabatku, setengahnya untuk jalan kebaikan yang lain atau setengahnya untuk masjid atau setengah untuk madrasah. Boleh. Ini mustarak. Atau al-waqf ala al-waqif nafsihi muddat hayatihi wakaf untuk si yang berwakaf sendiri selama dia hidup. Setelah dia wafat, bila dia mensyaratkan untuk keluarganya untuk keluarganya, bila tidak mensyaratkan berarti kembali untuk jihadul khair. Dan ini bagus. Ya. Seorang mungkin tidak punya ahli waris. Ya. Kalau dia serahkan sekarang, hibahkan sekarang semuanya, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Karena sudah dihibahkan maka bagus dia wakafkan dengan mengatakan tanah ini, rumah ini, semua harta saya ini yang ada manfaatnya, maka saya wakafkan untuk diri saya selama saya hidup. Setelah saya wafat, bila dia tidak mensyaratkan kembali kepada jihatul khair untuk kebaikan. Dan ini pendapat ini dibolehkan oleh sebagian mazhab para ulama. Ini pendapat Al-Qadhi Abu Yusuf, eh, sahabat Imam Abu Hanifah dan pendapat ba'du syafi'iyah dan pendapat sebagian Hanabila dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibn Taimiyah dan Qayyim bahwa pendapat ini kuat ya berdasarkan kiasan ya, terhadap umul walad di mana walad adalah uh, budak wanita yang budak boleh digauli oleh tuannya kemudian lahir anak dari tuannya, maka budak wanita ini tidak bisa lagi dijual. Tapi dia masih bisa memanfaatkan budak ini sampai dia meninggal. Setelah dia meninggal, budak ini langsung merdeka. Kemudian kiasan juga terhadap wakaf keseluruhan. Seseorang berwakaf untuk masjid atau masjid wakafnya dia. Dia bangun sendiri tanahnya sampai tanah milik sendiri dan dibangun gedungnya sendiri milik dia ya setelah dia wakafkan bahwa dia menyatakan ini wakaf nanti insya Allah kita jelaskan tentang rukun dan syarat wakaf dan makuf alai insya Allah taala sudah keluar menjadi pemilikan dia menjadi milik Allah bila dia tidak mensyaratkan kepada dirinya untuk jadi nazir atau pengawas wakaf maka tidak boleh dia memerintah sana perintah sini di masjid walaupun adalah tanah milik pribadi dia tapi telah wakaf karena setelah diikrarkan wakaf keluar dari kepemilikannya menjadi milik Allah wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada dan bahwa masjid-masjid itu milik Allah setelah diwakafkan menjadi milik Allah maka janganlah seru bersama Allah satupun juga ketika menjadi milik Allah maka bila ada orang yang menguasai masjid baik perorangan kelompok atau yang pernah mewakafkannya milik dia kemudian menguasai masjid tetapi tidak difungsikan sesuai dengan kehendak Allah tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh dalam kitab dan Rasul dan sunnah Rasulullah melakukan hal-hal yang bid'ah melakukan hal-hal yang di, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala mereka sama dengan melakukan berbuat bertamu di rumah orang lalu membuat onar di rumah orang ya waliyadu albillah wa'iyaz billahi taala dari khuzlan dari kehinaan ini berbuat onar di rumah Allah jalla fi'ala ya ini yang keempat, sebagaimana dia mewakafkan masjid tadi dari hartanya dia, dia masih bisa memanfaatkan masjid tersebut. Masih bisa dia sholat di sana, boleh dia sholat. Maka kiasan adalah hadza mengkiaskan kepada dua kasus far'i ini pendapat sebagian para ulama tadi boleh mewakafkan kepada diri sendiri selama hidup manfaatnya untuk Anda dan setelah wafat bila Anda syaratkan kepada sesuatu jihah muayyana pihak tertentu akan mereka yang mengelolanya atau kepada mauquf yang tertentu ya. saya kira ini saja insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Dewan Termidi terkait dengan pembahasan dari bab wakaf dan kami beralih ke sesi selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa di Firoja yang ingin bertanya dalam permasalahan wakaf ini silahkan di 021 Kami akan angkat dari pertanyaan telepon terlebih dahulu. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Munir. mana? Silakan Pak Munir. Silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau nanya ini di dalam surat Amir, mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu Pak suaranya ada feedback baik radio atau televisi yang Bapak simak jazakallah khair silakan Pak di dalam surat Al Imran ayat 130 uh, eh, di situ dilarang makan riba berlipat ganda nah, yang saya tanyakan itu apa yang dimaksud riba berlipat ganda itu karena ada yang menyatakan bahwa kalau tidak berlipat ganda tidak apa-apa artinya tidak haram Hmm. Gitu. Mohon penjelasannya dari Pak Ustad. Iya. Sejak kelahiran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Munir. Iya. Uh, apa yang ditanyakan oleh Pak Munir tadi tentang firman Allah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafa wa ya orang beriman janganlah kalian makan riba adhafan mudhafatan itu berlipat lipat artinya kalau pinjaman 100 bayar 200 atau 300 atau 400 kalau dibayar 10 kan tidak berlipat namanya ya artinya hanya 10%, 6%, atau 30%. Hmm. Dan Anda deposito, Anda pinjamkan uang ke lembaga keuangan konvensional, kemudian Anda <coughs> disepakati untuk mendapatkan riba atau bunga 6%. Atau Anda yang minjam ke mereka, sepakati Anda mendapat, membayarkan bunga atau riba 300%. 300% kan tidak berlipat-lipat. Apakah ini termasuk riba yang diharamkan juga atau tidak? uh, syubhat ini bukan hal yang baru dilontarkan oleh dan Hasan Hanafi para pengusung uh, sekular atau para pengusung liberal di Mesir kemudian didendangkan kembali oleh para pengusung di negara kita dan negara kaum muslimin yang lainnya mereka tidak mengerti cara istinbatul hukum cara mengambil hukum syar'i dari firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelajari kaidah-kaidah dengan baik kemudian baru Anda berbicara menafsirkan firman Allah sesuai dengan muradillah wa muradi rasulih sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tersebut dikenal dalam ilmu usulul fiqh bahwa persyaratan al-mafhum persyaratan mafhum ini kan arti dalam bahasa ilmu um- um- usul ada yang dikenal dengan mafhum dan bentuk ya dalam firman Allah Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba dha'fan mudhafa wa yaram beriman janganlah makan riba yang berlipat ganda ini mantuknya Allah melarang memakan yang berlipat ganda yang tidak berlipat ganda bagaimana? Itu namanya maskutun an. Maskutun an. Tidak dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Apakah kemudian langsung boleh Anda? Oh, kalau gitu boleh karena dilarang hanya berlipat ganda. Ya, kita tidak begini memahami kalam Allah dan dalam bahasa Arab. Ya. Kalau dikatakan suaminya pergi ke pergi ke kantor. Apakah istrinya di rumah? Mafhumnya? Tidak. Maka persyaratan mafhum bisa dipakai dan disepakati oleh para ulama usul fiqh bahwasanya persyaratan mafhum yang bisa dijadikan dalil seperti firman Allah wa eh, summa atimmus siyama ila lail kemudian sempurnakanlah puasa ila lail sampai malam ini mafhumul ghayah Puasa berarti batas malam selesai sudah. Hmm. Malamnya tidak ada puasa. Ini namakan mafhum. Berbeda hukum ma ba'dal ghaya dengan indal ghaya. Indal maghi yaitu sebelum ila ya. dengan setelah ila berbeda hukumnya. Allah mengatakan sempurnakan puasa sampai malam. Berarti ketika mulai masuk malam tidak ada puasa. Ya. ya ini dijadikan hujjah iya tapi dengan syarat mafhum dijadikan hujjah dengan syarat alla yu'arid nas kemudian alla yakhruja makhrajal ghalib persyaratannya pertama bahwa alla yakhruja makhrajal ghalib tidak boleh bila mantuk tersebut adalah al-khuruj makhrajal ghalib artinya bila mantuk itu menjelaskan pakai uh, menjelaskan sesuatu yang galib yang mayoritas dilakukan oleh orang di masa uh, itu maka ini tidak bisa digunakan sebagai mafhum tidak sebagai digunakan sebagai istidlal atau hukum syar'i ya ini menunjukkan bahwasanya riba yang terjadi di masa jahiliyah memang umumnya at'afah apa riba yang mana mereka lakukan mereka lakukan adalah riba yang sifatnya produktif modal usaha A memberikan modal usaha pinjaman pin, bukan modal usaha pinjaman modal usaha ini uang 100 dinar berikan untuk saya per bulan 2 dinar atau 5 dinar satu tahun sudah berapa dia 5 ke 12 sudah 60 berarti menjadi 160 ya kemudian setelah satu tahun satu tahun akad pinjaman permodalannya tidak mampu dia membayar dikenakan denda lagi denda keterlibatan penunaian tidak mampu membayar mungkin dia beralasan ya udah sekarang lagi di puncak usaha saya kalau saya kembalikan modal usaha saya akan turun modalnya masalah dendanya saya bayar nggak masalah karena keuntungan selama ini lebih besar daripada denda e, bagi pembagian riba per bulan dengan denda itu kalau dia di puncak kalau dia sedang jatuh juga tidak mampu membayar karena dia harus membayar per bulannya 2 dinar atau 5 dinar 5% kemudian ditambah terus berjalan denda penalti keterlambatan angsuran ini riba di masa jahiliyah di masa Quraisy, kufar Quraisy dan ini juga riba yang ada sekarang. Ya. Di mana ad'afa mudha'afa berlipat berlipat ganda sehingga sudah dapat 60% setahun tadi keterlambatan dia dikenakan 100% lagi dan biasanya riba seperti ini sampai anak dan istri mereka tergadaikan dijadikan budak oleh pemberi pinjaman tersebut itu yang ada di ghalib di masa tersebut dan itu juga ghalib di masa sekarang walaupun anda katakan 6% tapi kalau anda pinjam 13% ya bila tidak mampu akan terus atau ada bentuk kartu kredit atau dalam bentuk bank garansi dalam kartu kredit per anda ambil tarik uang tunai per hari itu dari kartu kredit tersebut sudah dihitung ribanya terus tidak jarang kasus saya mengatakan saya menggunakan kartu kredit pokok utang saya baru berapa berapa eh, hari yang lalu saya ada yang menanyakan baru dia pokok utang cuma 10 juta tapi karena tidak dibayar tidak mampu membayar sekarang sudah menjadi 30 juta dan saya kira ini bukan rahasia semua orang yang menggunakan kartu riba ini mereka tahu dampaknya ya ayah makhrajal ketika mensifati kondisi di waktu itu makanya tidak ada mafhum tidak bisa anda gunakan dalil sebaliknya kemudian persyaratan kedua dari uh, mengamalkan uh, al-mafhum ini ad'afa mudha'afa sifat riba adalah dengan inna maka dengan mafhum sifah mafhum as-sifah mengamalkan ini sebagai dalil adalah alla yu'aridu nas bahwa imam tidak boleh menentangi nas yang lain. Sedangkan dalam firman Allah yang lain Allah mengatakan, "Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun." Allah mengatakan, "Jika kalian bertobat kepada Allah dan tobat meninggalkan riba, maka untuk kalian adalah pokok hutang kalian saja, pokok uang kalian kalian pinjamkan." Apa arti pokok ini? Ini mantuknya mantuknya jelas. Kalau Anda berikan pinjaman dan Anda tidak ingin riba, bila ada riba sedikit pun juga kalian menzalimi. Sedikit kan Allah mengatakan fa itu mutlak. Jika bertawad untuk kalian hanya pokok hutang kalian saja, pokok harta kalian. Anda pinjamkan satu miliar. Pinjam, bukan akadnya investasi dan mudharabah atau masyarakat. Pinjam beda perbedaannya adalah kalau anda mengatakan akan nyekor atau pinjam anda tidak ada risiko kecuali risiko dia tidak mampu membayarkan maka bisa anda atasi dengan rohan barang gadaian atau kafir ya ketika anda membuat akad riba satu persen umpamanya per bulan atau sepuluh persen per tahun sepuluh persen per tahun dari satu miliar seratus juta ya akhir seratus juta ya atau tiga belas persen per 30 juta ya biasanya ya kata Allah, kata Allah kalau kalian bertobat untuk kalian hanya pokok harta kalian berapa berarti milik anda cuman satu miliar anda lebihkan 10 ribu rupiah satu miliar 10 ribu rupiah wajib bayar 10 ribu rupiah yang 10 ribu rupiah ini adalah riba karena Allah mengatakan untuk kalian hanya pokok harta kalian saja dan mafhum tadi mafhum dari jangan kalian makan berlipat ganda riba berlipat ganda bertentangan dengan mantuk bila mafhum bertentangan dengan mantuk tidak bisa diamalkan jelas ini e, lebih rincinya di harta haram amal kontemporer saya jelaskan di buku itu tentang syubuhat ini lama ini syubuhat bukan hal yang baru juga pernah didendangkan oleh beberapa sekularis di Indonesia. Baik. Jazakallah khair kami sampaikan iya. kepada Saudara Tarawan Tarmizi terkait pertanyaan Bapak Munir para fik dan semoga bisa difahami Bapak. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Humaira di Sambas, Ustaz. Silakan. silahkan Abu Humaira. Barakallah fiik, Ustaz. Allah ibarik fiik. Eh, ingin nanyakan tentang pekerjaan ya Ustaz. Ya. E, bagaimana hukumnya kita bekerja di salah satu bank konvensional e, sebagai supir di salah satu bank Ustaz? Ya. Apakah termasuk e, kita memakan riba ya? Iya. Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, Pak. Uh, eh, jazakallah khair. Pak Iyak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Allah. Abu Humairah, Humairah. Ada Abu Humairah di Sambas dan kepada kaum muslimin yang lainnya yang terlanjur mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja di lembaga konvensional atau lembaga bank ribawi ini dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya rezeki Allah luas sekali Inna ardi wasi'ah Fa inna ardallahi wasi'ah Sungguhnya Bumi Allah luas sekali Sangat luas sekali ya. Dan rezeki Allah Jangan dicari dengan berbuat maksiat kepadanya ya. Bila terlambat rezeki Allah Jangan disegerakan dengan Berbuat maksiat kepadanya Disegerakan dengan bertawakal dan beristighfar Kultus astaghfiru rabbakum Innahu kana ghaffara yursil sama alaikum minral yumdid wa yumdidkum bi amwal bi amwal Allah mengatakan mengisahkan Nuh mengatakan beristighfarlah kalian hai kaumku kepada Allah sungguhnya Allah maha pengampun bila kalian beristighfar kepada Allah minta ampunan kepada Allah yang menghambat rezeki kalian adalah maksiat yang kalian lakukan Allah akan menurunkan rezeki untuk semua manusia dengan istighfarnya seandainya seorang anda rezeki untuk semuanya yursil sama alaikum midrala Allah kirim hujan turun mengairi membawa rezeki menghidupkan tanam-tanaman yang rezeki bagi umat manusia wa yumdidkum bi amwal dan insyaallah memberikan harta kepada kalian maka carilah dengan ketaatan kepada Allah dan istighfar kepadanya bila rezeki tersebut terlambat. Adapun pertanyaan khusus tentang bekerja di lembaga keuangan konvensional bagi untuk penulis akad ribanya dan menjadi saksinya yang melewatkan semua lewat semua apa transaksi riba ini maka tidak halal dia bekerja di sana sepakat para ulama dalam hal ini Masirin karena dia memberikan jasa yang haram dan mendapatkan upah dari jasa tersebut andai pun dia tidak mendapatkan upah udah saya bekerja di tempat tanpa digaji tidak boleh dia bekerja di sana haram dosa dia dan atas dosa ini dapat imbalan maka imbalannya adalah sesuatu yang haram juga bagaimana yang kalau tidak langsung seperti dia menjadi supir akan mengantarkan pegawainya atau mengantarkan surat menyuratnya atau segala macam yang berkenaan tentang riba tadi. Dia masuk dalam bab at-ta'awun. Masuk bab dalam at-ta'awun al-ithmi udwan ya. Dan bertawakkal kepada Allah semoga Allah memudahkan rezeki Anda. Yaitu tolong menolong dalam berdoa masyarakat kepada Allah dan ini tidak boleh Anda lakukan dan dilakukan oleh seorang muslim. Wabillahi taufik. Baik saja jazakallah khair atas penjelasannya demikian Abu Humairah. Semoga bisa difahami dan Semoga Allah memberikan jalan keluar dan kebaikan bagi Bapak dan pendengar pemirsa TV Roja. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya sebelum dari pesan singkat satu penelpon kembali. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu di mana? Ini dari Umi Safira di Jakarta. Silahkan Ibu Safira. Iya. Ini Nah, Pak Ustadz mau yeah. tanya, dulu tuh mertua saya kan punya warisan, yeah. terus ini dia itu dapat bagian, terus dia itu loh jujuli apa ini ngas beli punya adik-adiknya. Sebentar sebentar ya mas sebentar. Mertua ibu uh -uh, meninggal. Punya warisan. Punya warisan. Terima warisan. meninggal, iya belum meninggal. Terima warisan dia. Dia dapat bagian. Baik terus. Pas bagian itu dia itu beli punya adik-adiknya bagiannya itu. jadi ini hak warisan dimiliki oleh dia dan adik-adiknya, adik-adiknya dia iya. dibayarin dia. Iya, sama mertua saya. Terus pas itu dia bangun rumah. Ya. Pas mertua saya meninggal, rumah itu mau dijual sama anak-anaknya. Tahu-tahu itu tanahnya tanah wakaf, Pak Ustaz. Pas itu katanya yang mau beli itu katanya hitungnya bangunannya aja soalnya ini tanah wakaf nggak bisa dijual Allah. itu hukumnya gimana uh, eh, sebentar ibu yang tan tahunya tanah wakaf kenapa tahu-tahu itunya apa dari uh, badan pertanahan dari itunya apa namanya surat warisannya itu surat rumahnya kan yang megang keluarganya Uh, jadi kakeknya suami saya gitu. Oh, jadi kakek waktu itu sudah mewakafkan? Ya nggak tahu, jadi mertua saya mungkin nggak tahu. Allah alam. Ya, uh, itu hukumnya gimana? Baik, Ibu. Ya, ya. ya makasih bos Ustaz. Ya, Jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah taala. Kalau kasus seperti ini tentu uh, tidak cukup di on air atau uh, live, tapi harus uh, dibawa ke pengadilan sejauh mana masa anaknya tidak tahu bahwa itu wakaf sehingga menerima warisan dan sudah dibagi sudah dibayarin ya dari mana surat wakafnya siapa yang menerbitkan ya hanya itu saja pertanyaannya eh, jawabannya dari saya sehingga bisa menjelaskannya tapi karena khawatir ya, ada yang membuatkan surat wakaf tanpa izin mereka tapi kalau memang dari awal mereka dan bapak mereka kakek dari dari bapak dari bapak mertua kakeknya suami beliau ibu ini ya kalau dimuakafkan tentu sekurang-kurangnya anak-anaknya tahu ya karena la yuras wa la yuhab e, maka dalam kasus seperti ini jangan jual dulu baik tanah maupun rumahnya ya kemudian cek kebenaran tanah wakaf tadi bila benar dan ada saksi saksi umpamanya kakek punya adik yang masih hidup oh iya dia pernah ngomong dia wakaf cuma saya nggak tahu dia mengurusin surat atau tidak ya. ada karain kalau saksi adalah manusia laki-laki muslim balik berakal dan adil tidak fasik dia mengatakan iya dan minimal dua kalau iya sudah lepaskan lepaskan ya yaitu ya, wakafnya untuk apa? Kalau untuk Allah, kalau sebagai pada wakafnya juga dzarli. Tapi Allah telah alam. Jelas tidak boleh diperjualbelikan. Cek dulu dengan baik. Anda memang ini wakaf ya seperti tadi, maka lepaskan hak dan jangan dijual. Dan jangan dijual rumahnya saja karena akan dikuasai oleh pembeli juga. akan dikuasai oleh tanahnya pembeli juga. Padahal apakah tanahnya uh, uh, otomatis seperti ini hanya ambil rumahnya kalau memang ternyata wakaf ambil rumahnya ambil rumahnya itu dihancurin atau dirobohin dan jadikan atau sekalian diwakafkan rumahnya untuk umpamanya <clears throat> al khair seperti untuk al khair kum asalnya Indonesia umumnya mereka hanya mengetahui wakaf khairi ya Allah taala Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya demikian Ummu Safira Ya semoga bisa difahami dan mungkin bisa dicari lebih secara rinci tentang siapa yang mengeluarkan surat wakafnya. Para kalafi kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi dikatakan bahwasanya wakaf manfaat dari tanah atau sawah, ladang dan kebun yang diwakafkan kepada saudara yang miskin. Artinya lebih dari satu uh, tanah ataupun sawah ataupun kebun tersebut untuk menghasilkan tentunya perlu digarap dan perlu modal uh, yang dikeluarkan. Lalu siapa yang menggarap dan memberi modal tersebut? Mohon penjelasan teknis dari wakaf manfaat itu. Ya, assalamualaikum. khair. <clears throat> wakaf kalau tanah, kalau ruko kan gampang. Rumah gampang tinggal disewakan. Kalau tanah juga gampang, sawah juga gampang. Disewakan tanahnya ini. Ya. Sudah menggarap ya. Anda minta siapa yang mau menggarap silahkan. Baik dari keluarga siapapun terserah. Tetapi sewa tanah ini. Sewanya imma dengan jumlah uang yang tetap anda mau menggarapnya berapa setahun? Sewa setahun namanya satu hektar tanah ini sekitar 20 juta umpama ya atau sewa tanah ini dari sepertiga hasil namakan juga dengan muzaraah atau seperdua ya saya menggarap terserah uh, dan nanti insya Allah akan kita bahas lebih rinci lagi bahwa dalam wakaf harus ada nazir bila tidak wakif yang berwakaf tidak menunjuk nazir atau pihak pengawas eh, maka kembalikan kepada hakim atau waliul amr dalam Hal ini adalah Departemen Agama. Nah. Jazakallah khair atas penjelasannya demikian. Bagian dari bertanya barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya masih terkait dengan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada masjid yang dikelola oleh suatu ormas lebih dari 50 tahun dan setelah direnovasi selama 3 tahun dari dana intern jemaah ternyata ada pihak lain yang minta memakai musola tersebut dengan uh, warna mereka sendiri artinya dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dengan alasan musola wakaf dan harus terbuka untuk umum. Bagaimana uh, kasus seperti ini Ustaz? Eh, Ayo, Wakaf bukan milik ormas, bukan juga milik sampai milik mewakafkannya pun tidak. Dia menjadi milik Allah. Wa annal masajida lillah masjid masjid adalah milik Allah bukan milik umum kata siapa milik umum Allah yang mengatakan Al-Quran wa annal masajid lillah masjid milik Allah bukan milik umum dan ada yang mewakafkannya bukan mewakafkan untuk umum manfaatnya ya untuk umum betul untuk umum tapi menjadi milik Allah keluar dari kepemilikannya menjadi milik Allah maka orang yang merampas berarti merampas wakaf merampas milik Allah ya maka karena dia milik Allah Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan seru selain Allah baik di rumah Allah maupun di luar rumah Allah. Ini mafhum juga. <laughs> Kalau Anda mengatakan bahwa mafhum tadi langsung boleh kita mengamalkan berarti di sini ayat ini maksudnya masjid milik Allah. Maka jangan seru bersama Allah dalam masjid tersebut kalau seseorang pun juga tidak boleh berkesyirikan di masjid. Di rumah boleh, <laughs> Kalau orang yang sekedar tidak mengerti istinbatul hukum atau masih mengerti tapi mencoba mencoba untuk merusak uh, syariat Allah, tidak cocok lah. Ya. Apakah boleh anda mensyirikatkan Allah di luar masjid? Tidak juga. Karena ini ya khruju makhrajal ghalib atau mimbab kias aulawi. Ya, kalau di luar saja tidak, tidak boleh mensyirikatkan Allah apalagi sekarang di rumah Allah berbuat sesuatu maksiat kepada Allah ya. apakah kemudian boleh bermaksiat maksiat di rumah? tidak tetapi kalau anda berbuat maksiat di rumah anda ya, dosanya berbuat maksiat di rumah Allah lebih besar di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ya. maka jangan berikan kesempatan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah di rumah Allah Jalla fi'ula ya. anda termasuk bila anda berikan kalau dipercayakan sebagai nazir bagaimana mengawasnya biar anda berikan kepada mereka kesempatan untuk berbuat maksiat kepada Allah di rumah Allah dengan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mereka lakukan di sana ya, termasuk melalaikan pengawasan dalam hal ini Baik. Allah berkata. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya demikian bagi Anda yang bertanya terkait dengan permasalahan tersebut. Barakallahu fikum. Kami berikan kembali kesempatan di via telepon silakan di 021 8236543 Halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdullah di Lampung Ustaz. Silakan Pak Abdullah. Abdullah, Abdullah. Uh, ini Ustaz, saya mau tanya di tempat saya ini ada lagi pembangunan pondok pesantren. Iya. Terus dalam pembangunan itu mereka terhutang di sebuah toko bangunan. yeah. Yang nilainya cukup lumayan. Iya. Nah, bagaimana kalau saya bayarin hutangnya itu dengan zakat mal saya itu boleh nggak Ustaz? Iya. Baik. Nah, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam yang jelas Abdullah menanyakan dia ada zakat mal hmm. bolehkah dia salurkan zakat mal ini untuk membayarkan utang pondok pesantren untuk pembangunan untuk pembelian material yang dihutang hmm. bolehkah atau tidak jawabannya tidak karena Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa fi riqafi wa bisabil wa ibnis sabil faridatan minallah Allah ini ketentuan dari Allah bahwa zakat hanya boleh untuk delapan asnaf. Dan tidak ada di sana pondok pesantren. Kalau nak katakan masuk fi fisabilillah, ya. Fi sepakat para ulama maksudnya adalah jihad dan khilaf mereka tentang maknanya bolehkah ini makna khair semua jalan kebaikan pendapat yang terkuat jumhur para ulama tidak boleh dipalingkan maknanya dari makna zahir kepada makna ilmu awal yaitu sebelum jalan kebaikan karena bila anda maksud ke seluruh jalan kebaikan maka anda anda menuduh Allah bodoh kenapa tidak kalau ini jalan kebaikan bukankah semua yang dari awal Allah jelaskan satu persatu semua jalan kebaikan atau tidak ya. akhir miskin gharimin amil riqab Ibnu Sabil. Bukankah mereka juga jalan kebaikan? Lalu kenapa Allah rincikan satu persatu kemudian ada satu ayat semua jalan kebaikan? Kalau saja orang-orang orang manusia berkata seperti ini tidak kalamnya tidak balik. Perkataan dia tidak cerdas. Ya. Maka ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan. Ketika Allah rincikan berarti maksudnya hanya khusus ini dan Dr. Abdullah al di dalam disertasi beliau berjudul An-Nawazil fi Ahkam Zakah permasalahan-permasalahan kontemporer dalam masalah zakat beliau mengatakan dan menjelaskan dan merincikan dan menegaskan bahwa zakat tidak boleh untuk subudul khair seperti ini kecuali kecuali ya bahwa di sana tidak ada lagi kajian keislaman tapi kenapa bikin pondok bisa Anda membuka kajian keislaman di masjid. <coughs> ya. Bisa di masjid. Maka ini alasan yang tidak tepat. Kemudian memang saya lihat kecenderungan eh, sebagian pengelola sekolah Islam atau sebagian pengelola masjid gaya mereka dengan gaya berhutang. Ya. Hutang istidana. Istidana tersebut termasuk bukan hak daripada nazir. Pengelola tidak boleh beristida mencari hutang tidak boleh. Memang gaya seperti ini ngikut dari gaya dari non muslim memang yang hidup dengan, dengan berhutang. Juga mengikut gaya pemerintahan negara kita. Yang semua dengan berhutang akhirnya siapa yang membayar? Nazir, Anda mengelola. Kalau dengan berhutang semua orang bisa, nggak perlu orang cerdas, nggak perlu orang ini. Tinggal putak hutang, pinjaman. Ya. Rasulullah SAW membangun masjid yang pertama apakah dengan hutang hmm. beliau membangun rumah beliau apakah dengan hutang masjid beliau tanahnya beliau beli Alhamdulillah kaum muslimin kemudian bangunannya kalau hujan masuk air dalam hadis tentang Lailatul Qadar bahwa beliau sujud di atas tanah yang berair basah hujan bocor padahal rumah beliau dan rumah Ustaz bocor atau tidak hmm. yakin tidak ya tidak bocor seperti itu ya padahal Rasulullah kalau ingin berhutang bisa atau tidak mampu untuk berhutang dan banyak akan berikan pinjaman kepada apa untuk masjid hmm. tapi membuat adanya kapan Rasulullah berhutang ketika perang jihad itu iya Padahal pesantren tadi tidak doruriat sekali. Maka rubah gaya atau cara berpikir untuk selalu hidup berhutang. Baik mengelola rumah tangga, mengelola uh, masyarakat, mengelola uh, yayasan sosial, sampai pengelola negara. Ya, sampai pengelolaan negara. Dan bahkan Asyatibi menjelaskan dalam Li'atisam bahwasanya dan ini beliau menukil sebelumnya dari Al-Ghazali bahwasanya soal sebuah pemerintahan Islam ya tidak dibolehkan berhutang bila tidak diharapkan bahwa tidak ada aset yang dijaminkan oleh negara dan tidak ada diharapkan pendapatan yang akan dapat yang diriwayatkan dari Rasulullah pernah Abbas Al-Abbas seorang pedagang kaya paman Rasulullah SAW itu Rasul dia menyerahkan zakat untuk dua tahun ke depan zakat di depan untuk membiayai perang untuk kepentingan kaum muslimin ya. ini memungkinkan sesuatu yang akan diharapkan memungkinkan dia berhutang tidak dianjurkan ya. kemudian dan zakat mal tidak bisa untuk tadi kecuali kondisinya kondisinya darurat tidak ada masjid tidak ada sarana umum di mana kaum muslimin bisa beribadah kepada Allah <coughs> ya dan tidak ada wakaf ya maka dari zakat mal boleh tapi bukan anda yang membeli ini yang dianjurkan solusi oleh Dr. Abdul Ghafiri dalam disertasi beliau tersebut serahkan ini kepada fakir miskin kepada mustahiknya gharimin AMI dan lain-lain kemudian himbau mereka sekarang kan mereka terima uang kan himbau mereka himbau untuk menyerahkannya untuk pembangunan masjid Selesaikan permasalahannya Anda tidak menentang kita belum Rasulullah dan tidak menentang ijma' para ulama kesepakatan para ulama tetapi tercapai yang diinginkan nah. ya. Tapi jangan potong langsung. Kalau potong langsung bahkan belum anda serahkan. Karena ini adalah milik mereka. Milik hanya sekedar menghimbau. Tapi udah kalau gitu bisa dipotong langsung nggak usah pastinya. Ini zakat kalian A, B, C, D dan segala macam. Udah kalian potong ya bikin masjid. <laughs> ini motong namanya belum serahkan kepemilikannya. Serahkan uang kepada dia, diterima dia, baru dihimbau. Karena zakat al-tamlik. Allah mengatakan nama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Milik. Dalam ini tamlik bukan dia. Di ikhtisos bukan ditaklil wabillahi taufik baik jazakallah kalau atas penjelasannya soal satu lagi baik kita berikan satu kesempatan kembali di penghujung kajian satu pertanyaan di via telepon silakan halo ya silakan halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umum? di mana? Dari Ibu Nur di RT Baik, silakan umum. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begini Ustaz, ya. salah seorang dari dari ya, keluarga kami, dia bekerja sebagai seorang PNS. Ya. Jadi dia setiap menerima gajinya, sebulan taruhlah gajinya umpamanya kita 3 atau 4 jutaan. Ya. Katanya dia cerita mengeluarkan zakatnya setiap bulannya. Apa itu sudah benar atau gimana Ustaz? Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan yang jelas zakat dari gaji yang terima 4 juta hmm. uh, setiap bulan dia keluarkan zakatnya benarkah atau tidak jawabannya tidak kecuali kecuali dia memiliki harta uang rupiah yang dalam tabungan sampai satu nisab sehingga setiap menerima masukkan ke dalam nisab ya dan nanti ketika di akhir tahun dihitung lagi karena persyaratan zakat adalah sampai satu nisab. Kalau dia cuma memiliki harta uangnya cuma 4 juta dari gaji ini saja setiap gaji 4 juta dan habis 4 juta habis, tidak ada kewajiban zakat. Kalau dia mengatakan ini saya niatkan zakat, tidak sah zakatnya. Nanti dihitung lagi kalau dia memiliki hartanya. Ya ini yang di, ini yang direkomendasikan oleh Muktamar para ulama sedunia pertama tentang zakat di Kuwait pada tahun 1404 Hijriah pada bulan Rajab di mana mereka menyatakan bahwa secara aklamasi hampir seluruh yang hadir para ulama tersebut menyatakan bahwa zakat profesi tidak ada kecuali sampai nisab dan sampai haul kecuali ada, mereka nyatakan ada dua atau tiga di antara yang hadir keluar dari pendapat mayoritas tersebut keluar dua atau tiga menentang 300 orang dan mereka sederajat para ulama sebenarnya sampai pun Dr. Rasul beliau mengatakan memang beliau mengatakan zakat tidak menunggu haul tetapi beliau mewajibkan yang diterima itu sampai satu nisab. Nisabnya berapa? Kata beliau nisabnya adalah emas. paling sama 85 gram emas. Artinya kalau Anda terima gaji sekarang 50 juta rupiah, itu menurut Al-Qardawi baru ada kewajiban zakat keluarkan 2,5%. Langsung saja. Ah, langsung. Tapi kalau menurut mayoritas para ulama internasional yang bergabung yang hadir dalam muktamar tersebut mengatakan tidak ada sampai setahun ke depan. Bila ya. masih sampai setahun dikeluarkan, bila tidak tidak. Saya nah, kira jelasnya insya Allah biasanya kita ulang-ulang dan saya kira rekaman tentang zakat zakat ada kan tentang zakat oleh berikut. Baik, demikian umum yang bertanya terkait dengan zakat profesi dan ini juga menjadi jawaban jadi dari beberapa pertanyaan yang sama via pesan, pesan singkat. Alhamdulillah barakallahu fiik. Dan di penghujung kajian seperti biasa mungkin kesimpulan sementara. akan khair bahwa wakaf adalah mengeluarkan kepemilikan harta yang kita miliki menjadi milik Allah dan manfaatnya manfaatnya adalah untuk kepada siapa yang kita syaratkan bisa jadi untuk diri sendiri selama hidup bisa jadi untuk kerabat yang fukar masakin bisa jadi juga untuk adalah jalan-jalan kebaikan ya. dan semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan kebaikan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mewakafkan apa yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi